Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi <clears throat> wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah kembali kita lanjutkan ya, kajian dari kitab matan al-usul as-sittah karya Muhammad At-Tamimi rahimallahu taala dengan penjelasan dari Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badar Hafidhallahu Ta'ala. Selanjutnya dari sahabat Nabi Anas bin Malik radhiallahu anhu Sesungguhnya Abu Bakar As-Siddiq radhiallahu anhu karena yusallilahum salat menjadi imam saat sakitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi itu wafat di sakit ini. Hatta idha kana isna isnaini maka apabila dan pada hari Senin wahum sufufun dan para sahabat berbaris fi salati ketika dalam salat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyingkap sitra tirai atau korden al hujrati rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang duru ilaina Nabi memandang ke arah kami dan Nabi ketika itu dalam posisi berdiri seakan-akan wajah beliau adalah warakatu mushafin lembaran mushaf. Ini Warqatu mushaf roknya dibaca fathah sedangkan mim di mushaf itu taslith. Boleh dibaca dengan tiga harokat. Mushaf, mimnya di dhammah, mashaf atau mishaf. Wajah tashbih dan sisi kesamaan. Kenapa wajah yaitu disebut dengan lembaran mushaf adalah riqatu jildi wasofa'ul basharati wal jamalil bari'i ya, lembutnya kulit dan jernihnya ya, ya kulit wajah dan keindahan kulit wajah yang luar biasa Ya, maka wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu jernih, bersih, kemudian tanpa ya, ya, cakep dan ganteng. Ya. Nampaknya Nabi sehat. Thumma tabat sama kemudian Nabi tersenyum dan tertawa. Fahamamna an naftatina maka kami berkeinginan untuk terfitnah minal farahi karena demikian gembira Ya, tertawa di sini maknanya Nabi tertawa gembira karena kumpulnya para sahabat mengerjakan salat. maka wajah beliau bersinar yaitu ceria karena Nabi jika gembira maka wajahnya ceria fahamamna artinya qasadna kami berkeinginan an artinya an nakhuja minas salati ya, karena melihat Nabi demikian sehat kami sampai-sampai ingin meninggalkan salat karena gembira melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Fanaqasa maka uh, Naqasa ala akibai artinya roja'a kohkara mundur ke belakang. Lia sila sofa untuk sampai ke sof bergabung pada sof. Karena Abu Bakar berprasangka bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan keluar rumah menuju salat. Faasar ilaina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berisyarat kepada kami an atimu solatakum makna isyaratnya lanjutkan selesaikan salat kalian. Kemudian Nabi menjulurkan tirai dan Nabi wafat di pagi hari itu. Ini salat subuh dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat di waktu duha atau di akhir waktu duha hari itu. Maka tahallala maka ber, e, berserilah wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. nasu yarahum bahum sufufun yusaluna fil masjid. Nabi melihat manusia yaitu para sahabat mereka berbaris salat di masjid. Di belakang sebaik-baik sahabatnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiallahu anhu. Fadhihi walaya inilah kewalian. Dengan perhatian dengan ibadah salat. Ya, bisalati dengan salat dan dalam ibadah kepada Allah dan mengikuti sang Rasul alaihi salatu wassalam. Inilah tanda yang demikian gamblang, buyinat yang dijelaskan dalam Al-Quran, la tahtaju ila bayanin yang tidak perlu penjelasan. Lakin ma'adhalika akan tapi meskipun demikian ternyata iltabasa ala kathiri minal awam. Rancu pada banyak orang awam dan orang-orang yang bodoh dan jadilah sebagian orang awam tidak memandang tanda ini. Namun memandang tolak ukur wali adalah panjangnya sorban atau bentuk dan sebagian mereka berkeyakinan bahasanya kewalian itu adalah di antara adalah satu bentuk pakaian atau pakaian tertentu atau gerakan tertentu yang dijumpai. Ya, gerakan tertentu yang tuf'al dilakukan idza idza wujida jika dijumpai kewalian. Asbahat jadilah gerakan ini miqyasan sebagai tolak ukur. Padahal Allah Ta'ala berfirman, Kul in kuntum tuhibunallaha fattabi'uni. Katakanlah jika kalian betul-betul cinta kepada Allah, ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Mereka misalnya mengatakan para wali tidaklah tawaf mengelilingi Ka'bah. Namun yang terjadi adalah Ka'bah tawaf mengelilingi wali Wahada dan ini bukanlah perkataan yang yukal anhum. Katanya mereka katakan fahasbu saja. Bahkan ini adalah perkataan yang ada dan tertera dalam buku. Ini buku-buku mereka dan disebarkan di tengah-tengah mereka. Ya, waktu hudis itu aku mendapatkan ya, berita atau cerita dari seorang yang dia datang dan sampai ke Mekah namun tidak tawaf mengelilingi Ka'bah. Wakal dan dia mengatakan wali itu dikelilingi oleh Ka'bah. Dan orang yang merenungkan sejarah hidup imamnya para wali yaitu Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam dia jumpai bahasanya Nabi itu berhaji dan berumrah sebanyak empat kali beliau tawaf mengelilingi Ka'bah tawafan dengan tawaf mutakarion berulang-ulang namun anehnya setelah itu mereka-mereka mengklaim bahasanya wali itu tidak tawaf mengelilingi Ka'bah. Wa ahakiyatuhu wa makanatuhu dan haknya hak seorang wali dan kedudukan seorang wali annal baita bahasanya ya, Ka'bah itulah yang tawaf mengelilingi dirinya. Hatta sampai-sampai di salah satu kitab fikih diadakan eh, dibuatlah satu pembahasan fikih di kitab salat satu ada pembahasan yang dibangun berdasarkan khurafat mereka yaitu jika Ka'bah itu pergi tawaf mengelilingi wali ya, maka gimana nasib nasib yang lainnya gimanakah nasib manusia Salatnya menghadap kemana maka penulis kitab mengatakan ulama berselisih pendapat dalam hal ini ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan sholat tetap ke arah Ka'bah dengan menimbang hukum asalnya. Hukum asalnya Ka'bah di sana ya, tetap sholat menghadap ke sana. Ditambah piktibar dengan pertimbangan bahasanya manusia tidaklah mampu mengetahui kemana perginya Ka'bah. Pendapat yang kedua manusia harus mencari-cari kemanakah pergi ka, perginya Ka'bah kemudian menghadap ke arah Ka'bah. Fahada ini buhitha dibahas di salah satu buku fikih. Watarawajah dan laris di kalangan orang-orang awam. Wafiha padanya semisal khufat ini. Ma'allahu bi'alim satu hal yang Allah ketahui. Watung dan ini disebarluaskan sebagai tanda kalau seorang tanda seorang wali maka tidak ada salat, tidak ada tawaf, tidak ada ibadah dan diklaim dia adalah salah satu wali Allah. Ini adalah wali syaitan tanpa ragu dan ragu. I wallahi, iya demi Allah. Ini, itu wali setan dan bukan wali Allah Ar-Rahman. Tidaklah mereka itu walinya, senyawalinya, walinya adalah orang-orang yang bertakwa akan tapi mayoritas mereka tidak mengetahuinya karena li'anna tak karena kewalian bimis lihada dengan semacam ini tidak sholat, tidak ibadah adalah eh, diaon keterlantaran kesesatan dan kebatilan wa demikian juga dari sisi takwa tidaklah engkau saksikan takwa itu ada pada mereka yaitu yang yang saya maksud dengan mereka adalah al-hulat ekstrim orang-orang yang ekstrim dalam masalah orang yang berlebihan dalam masalah uh, wali bahkan anda saksikan yang dianggap wali itu melakukan satu hal yang haram yang nyata-nyata haram yang jelas yang jelas haramnya seperti firman Allah Ta'ala janganlah kalian dekati zina sehingga zina itu perbuatan yang keji dan jalan yang jelek. Akan tetapi dia melakukannya waliyadzubillah dengan kedok kewalian. Aku telah baca di salah satu buku karya mereka-mereka dan ini diceritakan oleh sebagian orang yang mendapatkan hidayah dari mereka. Anal murid bahasanya seorang murid, murid ini berarti orang yang belajar kesufian di salah satu aliran tarekat dia mendatangi guru tarekatnya Al-Mas'um yang dianggap sebagai uh, eh, Al-Mas'um yang diklaim kalau dia wali. Di malam pernikahannya dia datang bersama istrinya yang masih gadis ya, menemui gurunya dia dia tawa, eh, dia mendekat kepada gurunya kemudian merendah-rendah di hadapan gurunya supaya gurunya itu memberikan kemuliaan kepadanya biftidadi bakaratiha dengan agar gurunya lah yang menjebol keperawanan istrinya akhirnya si pengantin laki-laki ini yakhlubiha membiarkan agar gurunya berduaan dengan istrinya. Wayaftaddu bakarotaha. Dan gurunya lah yang memperawani istrinya. Ya, kenapa demikian? Min ajlil barokati. Supaya mendapatkan keberkahan. Za'amu demikian anggapan mereka. Kemudian si istri keluar dari tempat sang guru dan kemudian si murid laki-laki ini menciumi dua telapak kaki gurunya sebagai bentuk terima kasih karena kebaikan gurunya ini. Warubama dan boleh jadi si murid juga masih memberikan pada si guru malan harta duit. Ala isani hilahu karena telah berbuat baik kepada si murid dengan memperawani istrinya. Ya. Nah, ini kata Syekh Abdul Razak, beliau pernah baca di satu buku plus dapat cerita dari orang yang uh, orang yang mendapatkan hidayah eh, kepada sunnah setelah dulunya larut dalam hal semacam ini. Fahada maka orang ini yang dianggap wali melakukan perbuatan keji wal billahi dan perkara yang mungkar yaitu zina dengan kedok kewalian. Maka wali semacam ini adalah wali setan. I wallahi demi Allah. Iya. I artinya iya. I, de, iya wallahi demi Allah. Dia bukan wali Allah. Yang Allah katakan senya wali-wali Allah tidaklah memiliki rasa takut, tidak pula bersedih hati. Mereka adalah orang yang beriman dan bertakwa. Dan jika iman itu digandengkan dengan takwa, ya, maka iman itu berkenaan dengan ya, dengan oh, sisi batin dan takwa itu berkenaan dengan sisi lahiriah. Fakulu man kana mu'minan taqiyah kana lillahi waliyah. Maka setiap orang yang punya iman dan punya takwa, maka dia adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Ini wali secara makna syar'i. Maka wali itu punya dua pengertian, makna syar'i dan makna istilahi. Kalau makna syar'i untuk untuk wali adalah semua orang yang punya iman dan takwa, sekecil apapun e, imannya, setipis apapun takwanya, asalkan punya iman dan takwa dia wali. Maka penggemar maksiat sekalipun asalkan imannya masih terjaga dan belum batal dia wali dengan kadar sesuai dengan kadar keimanannya. Itu wali secara istilah eh, secara eh, secara syar'i. Kemudian ada wali wali Allah secara istilah. Dia adalah orang yang punya iman dan takwa dengan kadar yang bagus. Orang yang saleh. Orang yang saleh. Orang yang bejat meskipun masih punya iman dia tidak disebut wali Allah secara istilah. Meskipun dia adalah wali Allah secara syariat. Dengan kewalian berbanding lurus dengan kadar iman yang dia miliki. E, maka makna wali Allah secara istilah dan itu yang sering kita pakai dalam bahasa obrolan dan keseharian e, itu lebih sempit daripada wali Allah dalam makna syar'i. Karena makna syar'i semua orang yang punya iman dan takwa, asalkan iman dan takwanya tidak batal, maka dia wali. Dengan kadar wali yang bertingkat-tingkat sesuai dengan kadar iman dan takwanya. Namun dalam dalam eh, dalam makna istilah tidaklah disebut wali wali Allah kecuali orang yang saleh yang punya kadar iman dan takwa yang bagus atau bahkan dinilai kadar iman dan takwanya eh, jauh di atas rata-rata. Nah itu wali. Fala makhtalatat maka tatkala ranculah berbagai perkara menurut banyak orang, maka jadilah tanda ini tidak jelas menurut mereka. Jadilah khurafat itu disebarkan, kesesatan disebarkan di tengah-tengah masyarakat, dan jadilah itulah yang jadi mikyas tolak ukur. Walakin akan tapi terkadang orang awam itu terkecoh pada saat disampaikan kepada mereka sejumlah kisah, wahikaya dan kisah Lantas mereka menyangka secara real bahasanya ini adalah di antara wali Allah. Dan ini adalah kesalahan yang besar. Maka wali Allah itu tandanya sudah jelas. dan tanda yang paling penting adalah fi'lul faraid, mengerjakan hal-hal yang wajib. Maka jika seorang itu menelantarkan hal-hal yang wajib, maka jelas dia bukan wali Allah. Walatahtaju hadha ila mufassalah wadihah dan ini tidaklah perlu uh, rinci, uh, mufasalah pemisahan yang jelas. Ini, karena siapa yang menelantarkan hal-hal yang wajib menurut agama, maka dia lebih menelantarkan hal-hal yang lain. Ya, walihada oleh karena itu maka falwalayah maka kewalian itu punya dua derajat yang dijelaskan dalam sabda Nabi alaihi salatu wasallam yang Nabi menceritakan dari Allah Ta'ala dalam hadis Qudsi atau hadis ilahi siapa yang memusuhi waliku maka aku mengumumkan perang badannya tidaklah taqarabu ilaya abdi bisyai'in tidaklah hambaku mendekatkan diri kepada aku dengan sesuatu yang lebih aku sukai dibandingkan apa yang aku wajibkan kepadanya ini level pertama Ya, ini disebut dengan darajatu muqtasidin ashabul yamin. Wa mayazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili. Dan hambaku terus menerus mendekatkan diri kepadaku dengan amal yang sunnah hatta uhibbahu sehingga aku mencintainya. Ini darajat ya, ya, al-muqarrabin, as-sabiqun. Maka berdasarkan hadis ini wali itu punya wali Allah kekasih Allah punya dua derajat. Yang pertama derajat melakukan hal yang wajib. Falladhi maka orang yang menjaga hal-hal yang wajib meninggalkan hal-hal yang haram hadza min ilah. Ya, maka ini adalah bagian dari wali-wali Allah. Wahia darajatul walayati dan ini adalah derajat kewalian. Kemudian yang kedua, alamin hadarajatan lebih tinggi derajatnya daripada derajat yang pertama. Derajat pertama disebut dengan derajat al-muqtasidin, ashabil yamin. Sedangkan derajat yang lebih tinggi adalah orang yang melakukan hal yang wajib, meninggalkan yang haram, kemudian yunafis bersaing dalam melakukan rahaib wal mustahabat. Rahaib sama mustahabat maknanya sama, hal-hal yang dianjurkan. Dan ini disebut dengan level al-muqarrabun, as-sabiqun. Dan ini adalah makna firman Allah Ta'ala dan hambaku terus menerus mendekatkan diri kepada aku dengan amal yang sunnah sampai aku akhirnya aku mencintainya dan jika aku mencintainya maka aku menjadi pendengarannya yaitu aku bukan taufik untuk pendengarannya yang dia mendengar mendengar dengannya dan penglihatannya yang dia melihat dengannya dan tangannya yang dia ya betul syubiha yang dia memukul dengannya dan kakinya yang dia gunakan untuk berjalan jika dia minta padaku sungguh akan aku beri jika minta perlindungan sungguh aku akan lindungi Kemudian di catatan kaki dibawakan kutipan perkataan Rahman As-Sa'di di Bahja Kulibul Abrar disampaikan Hada hadisun jalilun ya hadis yang agung yang merupakan hadis paling mulia tentang kriteria wali, keutamaan dan kedudukannya. Maka Allah uh, kabarkan bahasanya memusuhi wali Allah adalah memusuhi Allah dan memerangi Allah. Dan barang siapa yang mutasaddian bersengaja memusuhi Allah memerangi rajanya para raja tentu dia pasti kalah dan siapa yang Allah jamin untuk Allah bila fawa mansurun maka dia pasti menang. Wadhalika hal tersebut karena demikian sempurnanya muwafaqati awliyaihi awliya'illahi lillahi. Demikian sempurnanya kecocokan antara wali Allah dengan Allah dalam hal-hal yang Allah cintai. Fa'ahabbahum maka Allah mencintai walinya dan melindungi walinya dan melindunginya dari segala hal-hal yang menyusahkannya. Thumadzakar kemudian Allah uh, sebutkan uh, gambaran wali uh, atau sifat wali dengan sifat yang sempurna. Maka wali Allah adalah orang yang mendekatkan diri ilallah kepada Allah dengan mengerjakan hal yang wajib kemudian hal yang sunnah. Yeah. Maka yang pertama kali mereka mengerjakan hal yang wajib berupa sholat, puasa, zakat, haji, amar ma'ruf, nahi mungkar, jihad, waqiyam dan melaksanakan hak-hak Allah dan hak-hak hamba Allah yang wajib. Suma lalu kemudian mereka berpindah dari derajat ini kepada derajat mendekatkan diri ilahi kepada Allah bin nawafili dengan amal yang sunnah. Fainakulajin seminal ibadat al-wajibah maka semua jenis ibadah yang wajib masru'un bin jinsihi disyariatkan yang e, sejenis dengan itu nawafil sebagai amal sunnah. Fiha pada amal-amal yang sunnah tersebut terdapat keutamaan yang besar menyempurnakan amal yang wajib dan menyempurnakan ganjarannya dan pahalanya. Maka wali Allah adalah orang yang melaksanakan faraid hal-hal yang Allah wajibkan, wan nawafil dan hal-hal yang hukumnya sunnah. Maka Allah kemudian mengurusi mereka, mencintai mereka dan memudahkan bagi mereka segala jalan yang mengantarkan mereka menuju ridha Allah. Allah memberikan taufik kepada mereka wasadadahum dan Allah ya, luruskan langkah-langkah mereka dalam semua gerak mereka maka jika mereka mendengar, mereka mendengar dengan taufik Allah. Jika mereka melihat, maka melihatnya. Karena Allah jika memukul atau berjalan, semuanya dalam ketaatan kepada Allah. Kutipan dari Bahjah, Kulubil abro Kembali ke atas. Kemudian ayat yang kedua yang disebutkan oleh penulis matan yang menceritakan tentang sifat wali Allah atau ciri wali Allah adalah firman Allah Ta'ala Wahai orang-orang yang beriman, siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, <clears throat> maka Allah akan datangkan sekelompok orang yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. <clears throat> maka Al-Maidah 54 ini dalil bahasanya Allah itu yuhibu wa yuhabbu, mencintai dan dicintai. Adillatin tawaduk dengan orang-orang yang beriman, mulia dan gagah di depan orang-orang kafir. Mereka berjihad di jalan Allah dan tidak ya, takut celaan orang yang mencela Dalika fadlullah yu'tihi man yasha. Demikian itu adalah karunia Allah yang Allah berikan pada siapa saja yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah adalah maha luas lagi maha mengetahui. Maka Allah sebutkan para wali itu memiliki empat tanda dan ciri. Yang pertama adalah tawaduk dengan sesama orang yang beriman. Artinya Eh, di hati mereka terdapat kasih sayang kepada sesama orang yang beriman, menginginkan kebaikan untuk orang yang beriman, nasaha, nushon menginginkan kebaikan, mendoakan dan kerjasama dengan orang yang beriman dalam kebaikan. Kemudian gagah dan mulia di hadapan orang kafir dalam hati mereka, fiha dalam hatinya terdapat izzah, kemuliaan, pemanaah dan ya, kemuliaan, fiha dan di hatinya terdapat benci dan tidak suka dengan orang kafir, para musuh agama Allah tabaraka wa Fihim dan di tengah-tengah eh, dan di pada mereka ada jihad di jalan Allah untuk meninggikan kalimat Allah dan membela agama Allah. Yang keempat, ada pada diri mereka bahasanya mereka tidaklah takut karena Allah jalan orang yang mencela untuk menjelaskan kebenaran, menjelaskannya, mendakwahkannya dan menyebarluaskannya. Maka mislu hadhihi semisal ya, poin-poin ini jika dijumpai maka ini adalah tanda bahasanya seorang itu adalah bagian dari wali Allah. Kemudian mu'alif Allah ta'ala menutup dengan tanda yang terakhir yang ada pada firman Allah di surat Yunus ayat yang ke-62. Ingatlah bahasanya para wali Allah tidak memiliki rasa takut berkenaan dengan masa depan, tidak pula sedih hati berkenaan dengan masa silam. Kemudian Allah sebutkan tanda mereka alladzina aman wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang yang beriman dan bertakwa. Para ulama mengatakan jika di ya, jika dikumpulkan kata-kata iman dan takwa dalam satu ayat atau dalam satu teks, maka iman itu mencakup keyakinan yang benar dan mengerjakan perintah. Sedangkan takwa menjauhi akidah-akidah yang palsu, yang batil dan meninggalkan larangan. Maka iman adalah itikadul amri as adalah keyakinan yang benar dan melakukan ketaatan yang menjadi kandungan Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan takwa adalah menjauh dari akidah yang uh, yang batil, ittiqa'uha, menjaga diri darinya. Demikian juga menjaga diri dari hal-hal yang haram dan hal yang Allah larang, tabaraka wa ta'ala. ya'ti fikum muqaddimati dhalika dan yang paling nomor satu dari hal-hal yang haram tentu adalah menyekutukan Allah Ta'ala. Waliyadubillahi. Maka Allah sebutkan wali Allah itu punya dua tanda yaitu iman dan takwa. Oleh karena itu semua orang yang beriman dan bertakwa karena lillahi waliyah dia adalah wali Allah. Dan ini satu hal yang gamblang dalam kitabullah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kemudian penulis matan menyampaikan kemudian jadilah Ya, terjadi perubahan keadaan menurut orang mayoritas orang yang mengklaim berilmu dan bahasanya dia adalah orang yang berilmu dan dianggaplah bahasanya yang namanya wali la fihim min tarki itibai rasul yang namanya wali harus tidak mengikuti sang rasul yang yakni artinya jadilah tanda wali meninggalkan ajaran agama sebagaimana telah kami sebutkan ya sejumlah contoh sabiqah yang telah lalu maka siapa yang mengikuti Rasul bukan bagian dari wali. Maka siapa yang mengikuti para nabi dan berjalan di atas jalan mereka, laisa minhum bukan bagian dari wali. Li'anna la yakunu minhum karena seorang itu tidaklah menjadi bagian dari wali kecuali dengan meninggalkan ittiba. Hakata demikianlah e, perkara ini dipahami menurut mereka. Demikian juga wali itu diantara tandanya adalah meninggalkan jihad. Jihad perang. Maka siapa yang melakukan jihad perang bukan bagian dari wali. Maka labudah haruslah orang yang dianggap wali itu haruslah meninggalkan iman dan takwa. Maka siapa yang perhatian dengan iman dan takwanya bukan bagian dari mereka para wali. Inilah makais ini telah ukur yang terdapat dalam ayat yang mereka tinggalkan dan jadilah kewalian menurut mereka kebalikan hal itu. Melihat oleh karena itu maka Musanib rahimahullah ta'ala berdoa dengan doa ini. Ya, wahai Rabb kami, kami mohon kepada maaf dan keselamatan dari kerusakan dan kejelekan sehingga engkau adalah zat yang maha mendengar doa. Ya, kemudian yang terakhir al-asal yang keenam adalah uh, bantan itu satu sebuhat yang diletakkan oleh oleh setan agar manusia meninggalkan Al-Quran dan hadis. Setelah itu lebih memilih pendapat dan hawa nafsu yang beraneka ragam, yang berbeda-beda. subahatnya mengatakan bahasa Al-Quran dan Sunnah tidak ada yang mengenal keduanya kecuali mustahil mutlak. Dan mustahid itu adalah orang yang punya kriteria bikada wakada. Demikian dan demikian. Ausofan sebagai kriteria yang boleh jadi kriteria tersebut tidak dijumpai secara utuh pada Abu Bakar dan Umar. Fa'ilam yakun al insan kadalik maka jika seorang itu tidak mustahid mutlak maka adalah dia cuek dengan Quran dan Sunnah. Dan ini satu kewajiban hatman keharusan yang tidak ada ragu dan tidak ada e, kebimbangan padanya. Dan siapa yang nekat mencari petunjuk dari Quran dan Sunnah secara langsung maka dia boleh jadi zindik atau orang yang sinting. Kenapa? Karena sulitnya memahami Quran dan Sunnah. Ini sebabnya demikian. Subhanallah wa Kam betapa banyak Allah telah jelaskan secara syariat dan realita. Ya, secara penciptaan dan syariat untuk membantah subhat ini, subhat yang terlaknat. Allah bantah dari banyak sisi. Balakot yang bantahan tersebut sampai pada level daruriyatil al-ammah, hal aksomatis yang bersifat umum. Akan tapi mayoritas manusia tidak mengetahuinya. Kemudian beliau kutip firman Allah Subhanahu wa taala di surat Yasin ayat yang ke-7 sampai 11. Laqad haqqal qawlu di Al-Mukhtasar fi tafsir maknanya laqad wajabal adabu telah wajib azab siksaan dari Allah untuk mayoritas mereka-mereka setelah sampai kepada mereka kebenaran dari Allah melalui lisan Rasulnya namun mereka tidak mengimaninya dan mereka bertahan dengan kekafirannya maka mereka tidak yakin dengan Allah dan Rasulnya dan tidak mengamalkan bima ja'ahu minal haqi kebenaran yang datang kepada mereka. Lakal haqqal qawlu maka sungguh telah wajiblah azab bagi mayoritas mereka fahum la yu'minun karena mereka tidak beriman. Kemudian yang kedelapan, maka mereka tidak beriman dan tidak mendapatkan petunjuk. Permisalan mereka dalam masalah ini semisal orang yang cuilat asfadun fi a'naqihim yeah. di, diletakkanlah rantai di leher mereka dan disatukanlah tangan dengan leher mereka di bawah dagu mereka sehingga kondisi ini memaksa mereka untuk menengadahkan kepala ke atas mereka tidak mampu menundukkannya maka inilah orang-orang yang terbelenggu dari iman kepada Allah sehingga tidak tunduk pada iman dan tidak menundukkan kepala mereka min ajli dalam rangka iman ya. maka uh, Inna ja'alna fi a'naqihim sehingga kami jadikan pada leher-leher mereka aghlalan belenggu fahiya ilal azqani kemudian belenggu tersebut ke dagu fahum kumahun maka mau tidak mau mereka menengadah ke atas. Jadi uh, demikian. Nah, ini dalam keadaan demikian, ini diikat dalam keadaan demikian, jadi mau tidak mau harus menengadah ke atas. Hmm. Kemudian ayat yang ke-9 kami jadikan di arah di arah depan mereka penghalang dari kebenaran dari belakang juga ada penghalang kami tutupi pandangan mereka dari kebenaran maka mereka tidak bisa melihat yaitu melihat yang bisa mengambil manfaat hasaladalika maka mereka mendapatkan hal demikian setelah nampak keras kepala mereka dan ngototnya mereka dengan kekafiran Fa'arsyainahu maka kami tutupi mereka fahum la yubsirun. Hmm, ya, kami tutupi dengan sehingga mereka tidak bisa melihat yang mengambil manfaat. Wasawaun alaihim sama saja bagi mereka apakah engkau beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan mereka tidak akan beriman. Maka sama saja menurut mereka mereka orang kafir yang keras kepala ini orang yang keras kepala kepada kebenaran apakah engkau takut-takuti wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataukah tidak engkau takut-takuti mereka tidak akan mempercayai apa yang engkau bawa dari sisi Allah. Inamantung dirmani taba'at dzikra. Sebenarnya orang yang yang tafiu yang betul-betul mengambil manfaat dengan Eh, nasihatmu adalah orang yang saddaqa al Quran, percaya dengan Al-Quran ini dan mengikuti isinya dan punya rasa takut kepada Robnya ketika dia sendirian tidak dilihat oleh siapapun fa'akhbir man hadi sifatuhu maka berikanlah kabar eh, berikanlah kabar kepada orang yang seperti ini sifatnya dengan kabar yang menyenangkannya berupa Allah menghapus dosa-dosanya dan memberikan marfirah dan ampunannya untuknya dan mendapatkan pahala yang besar yang akan dia tunggu-tunggu di akhirat yaitu dukhulul jannah masuk surga. Ya matung tungdiru man itaba adzikra engkau memberikan peringatan kepada orang yang mau mengikuti adzikra yaitu mengikuti Al-Qur'an dan khasyar rahman takut dengan Allah Ar-Rahman bil ghaib ketika dia sendirian. Bil ghaib di sini dimaknai di Al-Mukhtasar fit Tafsir dengan sendirian tidak ada siapapun yang melihatnya. Berilah kabar gembira kepadanya dengan ampunan dan pahala yang besar. Kemudian musannif rahimahullah ta'ala mengatakan akhiruhu dan akhirnya Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji milik Allah Rabb semesta alam. Semoga Allah uh, kemudian berikan sanjungan kepada Sayyidina Muhammadin. Maka boleh saja mengucapkan Sayyidina ya, untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam apalagi dan terutama di luar sholat wa ala ali dan keluarganya dan sahabatnya dan semoga Allah memberikan keselamatan yang banyak untuk mereka ila yaumidin sampai hari pembalasan. Ya, penjelasannya. Inna syaitana wada'a li ahli ahwa maka setan meletakkan untuk ya, para pengikut hawa nafsu dan para pembela kebatilan satu subhat yang menghalangi mereka, satu dalih yang menghalangi mereka, untuk dekat dengan kitabullah dan sunnah rasulnya alaihi salatu wassalam. Wa asbaha haula'i dan jadilah mereka-mereka ini melariskan subhat ini di tengah-tengah e, manusia. Wa kanat natijah dan adalah hasilnya berpalingnya mereka dari belajar dan mengambil e, mengambil iman, mengambil ilmu dari kitab dan sunnah jadilah mereka mengambil ya, ilmunya dari para penyuruh kebatilan dan apa ya, dan arahan yang diberikan oleh ya, para im, uh, eh, imatul dolal imam yang menyesatkan dan telah dijelaskan kemarin oleh uh, yang kita baca dari penjelasan Syekh rosak yang dimaksud dengan imatul dolal adalah orang yang uh, mengajarkan uh, kesesatan dan penyimpangan maka mereka, maka setan meletakkan bagi mereka, mereka ini satu sebuah yang kotor menjijikkan. Yang pertama, tidak boleh membaca Al-Quran dan merenungi kandungannya kecuali mustahid mutlak. Yang kedua, seorang itu tidaklah e, sampai derajat mustahid kecuali manakala punya kriteria dengan kriteria yang banyak. Ya, sebagaimana disebutkan oleh penulis matan rahimahullah, boleh jadi kriteria ini tidak dijumpai lengkap pada Abu Bakar dan Umar. Kemudian wasolah al-amru maka berakhirlah perkaranya ini pada kesimpulan tidak dijumpai di zaman ini mustahil. Idan jika demikian bisa kita simpulkan dari perkataan mereka bahasanya firman Allah Ta'ala afalai tadabbarun al-Quran tidakkah mereka mau merenungkan Al-Quran itu ulghiya. Ayat ini harus dinihilkan dengan subhat ini. Jadilah manusia tidak boleh tadabur Al-Quran. Ya, tidaklah manusia membaca Al-Quran kecuali untuk cari berkah saja tanpa berupaya untuk memahaminya. Bahkan sebagiannya mengingatkan yang lain sambil mengatakan intabi perhatikanlah. Wa anta taqra'u Ya, ketika Anda membaca Al-Quran jangan berupaya untuk memahaminya. Ya, karena jika Anda memahami sesuatu dari Al-Quran, maka agama Anda dalam bahaya. Yuksha alika hiraf. Dikhawatirkan ya, ya, ada penyimpangan pada dirimu. Maka jika disampaikan kepadanya, Allah Azza wa Jalla melarang kemusyrikan. Dalilnya firman Allah Ta'ala demikian. Dan Allah memerintahkan demikian. Dan dalilnya adalah firman Allah demikian. Maka Ya, dia mengatakan jangan berbicara tentang hal ini karena ini adalah pembicaraan khusus untuk orang yang sudah sampai derajat istihad. Para ulama rahimahullah demikian perkataan mereka. Kemudian para ulama rahimahullah mereka mengatakan bahasanya terdapat dalam Al-Quran sejumlah hal yang banyak dan itu gamblang bagi setiap orang. Maka tatkala Allah katakan misalnya bulan Ramadan, maka kalimat ini jelas tidak perlu istihad dan uh, mengetahui sejumlah premi yang mereka sebutkan. Karena bulan Ramadan telah dikenal oleh setiap orang. Diturunkan pada bulan Ramadan Al-Quran Al-Quran. Turunnya Al-Quran di bulan Ramadan juga jelas. Dan contoh-contoh dalam masalah ini sangatlah banyak. Siapa orang yang tidak faham firman Allah Ta'ala jangan dekati zina atau firman Allah tegakkanlah salat atau firman Allah sehingga salat itu kewajiban orang-orang yang beriman maukutan yang telah ditentukan waktunya. Atau firman Allah Ta'ala katakan pada laki-laki yang beriman hendaknya mereka menundukkan sebagian pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman untuk menundukkan sebagian pandangannya dan menjaga kemaluannya. Maka ayat-ayat ini apakah kemudian memerlukan mustahid mutlak supaya faham makna khudul basar menundukkan pandangan? Tentu jawabannya tidak. Allah mengajak Allah berdialog dengan manusia dengan bahasa Arab yang diketahui bisa dipahami yang mereka manusia mengerti maknanya. Betul, hunaka umurun. Ada sejumlah hal yang perlu istimbatin, kesimpulan dan istihadat dan istihad. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, la alimahu ladina yastambitunahu minhum ya, akan diketahui oleh orang-orang yang melakukan istimbat dan penyimpulan dari mereka. Itulah taqa'iq al-masail, masalah-masalah yang jelimet kata orang Jawa. Masalah-masalah yang detail, yang perlu pada pemahaman yang mendalam dan istimbat. Adapun Al-Quran ditinggalkan, wiyutrok, tadaburuhu, dan tidak ada kegiatan tadabur dan merenungkan isi Al-Quran. Kemudian disampaikan, baca Al-Quran fakot saja untuk berkah maka ini adalah subahat yang ardat mengantarkan banyak orang ke dalam kesesatan yang nyata. Jadilah mereka orang-orang yang berpaling dari firman Allah Ta'ala. Dari kandungannya, sibuk dengan khurfat, hadis-hadis palsu, kisah-kisah yang lemah, wahikayat cerita-cerita, wal manamat dan mimpi-mimpi. Padahal di tengah-tengah mereka ada hal yang lebih layak untuk menjadi kesibukan yaitu kitabullah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam nasallallahu alafia semoga Allah memberikan pada kita keselamatan ini adalah subhat yang diletakkan oleh setan untuk mereka dan memberikan dampak pada banyak mereka dan subhat ini dalam rangka meninggalkan Quran dan sunnah dan mengikuti pendapat hawa nafsu yang beraneka ragam yang berbeda-beda maka jika ditinggalkan pengambilan agama dan perenungan terhadap Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dari manakah manusia mengambil agamanya? Ini adalah semata-mata kesesatan, ya, keterlantaran dan kesesatan. Ya, maka uh, dijelaskan oleh Syaikhul Rozak, Razak bahasanya duduk perkaranya harusnya kita bedakan. Ada dua hal yang patut dibedakan berkenaan dengan Al-Quran dan hadis dan pemahaman terhadap Quran dan hadis ada perkara-perkara yang gamblang ya, asal orang itu faham e, bahasa Arab dengan baik ya, maka dia bisa faham maksudnya meskipun dan nanti faham maksud itu bertingkat-tingkat ada yang paham maksud secara global, ada yang agak detail dan ada yang lebih detail. Ya. Dan ada hal-hal yang memang itu konsumsi ulama, konsumsi orang yang betul-betul berilmu. Nah kalau merintis semacam ini maka ini yang tepat. Tapi kalau semuanya seluruhnya dianggap itu adalah hanya konsumsi ulama bahkan ulama besar bahkan ulama mustahid maka ini letak kelirunya. Maka subhat bahasa Al-Quran dan Sunnah tidaklah diketahui, tidaklah bisa mengetahui kandungannya kecuali mustahid mutlak. Ini adalah premi yang pertama. Premi yang kedua, Mukadimah yang kedua, mustahid adalah orang yang punya kriteria demikian dan demikian sebagai kriteria yang boleh jadi tidak dijumpai utuh pada Abu Bakar dan Umar. Allah Subhanahu wa taala berfirman wahai orang-orang yang beriman taklah kalian pada Allah yaitu Al-Qur'an taklah pada Rasul yaitu hadis wa ulil amri minkum dan pemegang urusan di antara kalian salah satunya adalah maknanya kesepakatan ulama yaitu ijma. Jika kalian berselisih tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Jika kalian betul-betul beriman pada Allah dan hari akhir, itulah yang lebih baik dan lebih bagus dampaknya. Kembali kepada Allah artinya kembali kepada kitabnya, kembali kepada Rasul Ali salatu wasalam artinya kembali kepada sunnahnya. Walakin ala da'i hadis subahati namun berdasarkan perspektif subahati atas Al-Quran diselisihi, maka tidak ada kembali kepada Alkitab, tidak pula kembali kepada hadis. Kemudian di matan disampaikan jika seorang itu tidak memenuhi kriteria-kriteria mujtahid tadi, maka adalah dia cuek, ya, masa bodoh dengan Quran dan hadis, dan ini satu kewajiban, keharusan, tidak ada keraguan dan tidak ada kebimbangan. Demikian yang mereka katakan. Sebagiannya wabatuhum bimisli hadil alfat dengan kata-kata semacam ini mereka meng, um, membuat guncang orang awam. Wa yukhalkhil yukhalkhil ya, mengguncang sama dengan keras. hal-hal dan mengguncang dengan keras sawabitahum hal-hal yang mapan pada orang awam. Mereka jadikan meninggalkan tadabur Al-Quran sebagai satu kewajiban, hatman keharusan, tanpa ragu, tanpa bimbang. Ya, Waman badan siapa mencari, ini masih perkataan mereka, mencari petu, hidayah dari Quran dan Sunnah, maka dia boleh jadi zindik karena dia untung-untungan dengan agamanya atau dia orang yang senting dikarenakan betapa sulitnya memahami Quran dan Sunnah. Maka dia orang ini berupaya untuk memahami Al-Quran satu hal yang tidak mungkin dipahami. Maka ini adalah bagian dari kegilaan. Maka Syekh Asingkiti rahimahullah ta'ala di kitabnya Atwal Bayan ketika menjelaskan firman Allah ta'ala di surat Muhammad Afalai tabarun at afala yatadabbarun al-Qur'an am ala qulubin aqfaliha. Tidakkah mereka merenungkan Al-Qur'an ataukah di hatinya ada gemboknya? Maka beliau memberikan uh, perenungan mutawalah yang panjang indah dal maudhu' di topik ini. Beliau bawakan subhat ini yang disampaikan di sebagai subhat yang keenam atau sebagai poin keenam di usul sitah Kemudian beliau menjawabnya bijabatin muwafaqatin dengan jawaban yang sangat bagus. Dan uh, beliau penulis Atwal Bain berisyarat sebagian orang yang mengatakannya. Dan beliau panjang lebar dengan panjang lebar sekali dalam masalah ini. Bahkan tasluhu layak eh, penjelasan penting ini Watakirat dan penjelasan yang berfaedah yang disebutkan oleh Sesingkiti di atas itu layak firsalatin mufradatin disendirikan di satu buku. Catatan kaki Beliau yaitu penulis al Bayan mengatakan eh, fiha fidzalikal maudi di tempat yang disebutkan yaitu di pembahasan surat Muhammad 24 Wajib ala kulli muslimin wajib atas setiap muslim untuk khawatir al-arda pada saat dia menghadap Rabbnya pada kiamat. Ayat ta'ammala fihi, hendaklah dia merenungkannya. Supaya untuk dia lihat untuk dirinya al-makhraj, ya, jalan keluar min hadhil waratah al-uzma. Hmm. Ya, problem yang besar. Wat, uh, wat, uh, di situ to'ah al-kubra tapi sepertinya bukan to'ah itu tomah uh, mungkin tomah tomatul kubra dan bencana yang besar alati amat yang merata pada jumlah mayoritas negeri kaum muslimin minal makmurah di dunia ini makmurah artinya dunia bumi apa itu bencana besar Idda'au li istirna klaim kalau kita tidak membutuhkan Al-Quran dan Sunnah Rasulnya. Istirna antaman 100% tidak membutuhkan. Fi jamil ahkam dalam semua hukum berupa ibadah dan muamalah. Hudud, hukuman dan yang lainnya. Kenapa tidak perlu Quran dan Sunnah? Bil bil mudawwana. Karena kita sudah punya empat madhab yang dibukukan secara apik, secara bagus. Tidak perlu Quran dan Sunnah lagi. Nah, itu kemudian beliau akan jelaskan uh, eh, subhat ini, anggapan semacam ini dan beliau akan berikan jawaban. ya. Yeah. Sebagaimana tadi kata yeah, Sabdu Rozak. Kembali ke atas. Kemudian uh, penulis matan menutup bukunya dengan ya, tasbih dan dan memuji Allah. Tasbih artinya mensucikan Allah Taala dari semacam hadil iftiraat kebohongan ini dan perkataan yang batil tentang firman Allah Subhanahu wa taala dan perkataan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Waham dan dan pujian atas nikmat taufik dimudahkan untuk melakukan kebaikan, hidayah dan keselamatan dari uh, hadis suruh kejelekan ini. Kemudian beliau katakan, "Fa subhanallah wa bihamdihi" Betapa banyak Allah telah jelaskan secara syariat dan realita, penciptaan dan syariat untuk membantah subhat terkutuk ini dari banyak sisi. Artinya hadis subhatu subhat ini zaifuha kepalsuannya itu tersingkap secara sempurna. Kam betapa banyak dijelaskan dalam Quran dan Sunnah menadalah il dalil rusaknya perkataan ini dan batilnya penjelasan yang rusak ini hatta asbah fi jatil ilmi biha minad dini sehingga jadilah level pengetahuan tentang batilnya hal ini dalam agama kita bidarurah sesuatu hal yang aksiomatis diketahui oleh semuanya akan tapi manu, akan tapi setan mampu dengan makarnya ya, dan jaring-jaringnya untuk meyakinkan sejumlah orang biha dengan subuhat di atas maka mulailah mereka melariskan subuhat di atas dan dengannya mereka halangi manusia untuk berinteraksi dengan firman Allah dan perkataan Rasulnya alaih salatu wassalam. Thumma khotama kemudian uh, penulis matan menutup bihadil ayatil karimah dengan sejumlah ayat di surat Yasin ayat yang ke-8 sampai ke-11. Catatan kaki kutipan perkataan sesuai Fauzan. Hadil ayat ayat-ayat ini film mu'ridin tentang orang-orang berpaling untuk Eh, berpaling sehingga tidak mau merenungkan firman Allah dan perkataan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Wafi akhir di akhir ayat Allah Allahu alaihi Allah jelaskan tentang siapa orang yang Allah beri nikmat padanya yaitu manita ba'adzikra wa khasya rahmana siapa yang mengikuti adzikra Al-Quran dan merasa takut kepada Allah Ar-Rahman Fahada maka ini adalah matalul fariqaini permisalan untuk dua kelompok. Kelompok yang cuek dengan Al-Quran dan kelompok orang yang mengikuti Al-Quran. Semakal kemudian beliau mengatakan akhiruh yaitu akhir buku ini atau risalah ini. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira ila yaumiddin. catatan kaki satu eh, penulis membuka risalah ini menutup risalah ini dengan semisal kalimat pembukanya dengan memuji Allah, sholawat dan salam untuk Rasulnya. Wahadam min mahasini ta'lifi dan ini satu hal yang bagus dalam menulis buku dan dalam mengajar. Wadalika dan hal tersebut dengan menyanjung Allah di awal dan di akhir. Wanas Allah dan kami mohon pada Allah Jalla wa'ala dengan nama-nama yang terindah dan sifat-sifat yang luhur agar Allah memberikan balasan kepada sang penulis matan al-imam dan para imam kaum muslimin yang lainnya karena mereka menginginkan kebaikan untuk kaum muslimin menjelaskan dan mendakwahkan dan berjihad dan bersusah payah eh, dan pengorbanan mereka wabadlihim pengorbanan mereka ghairal jazai dengan sebaik-baik balasan dan semoga Allah jadikan jerih payah mereka itu semua Allah letakkan di timbangan kebaikannya dan Allah gabungkan kita semuanya ya Allah gabungkan ke dalam rombongan orang-orang yang saleh di antara hamba-hamba Allah dan kita mohon pada Allah azza wa jalla agar tidak Allah tidak menyesatkan hati, kita maka Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa rabb kami ya Allah wa rabb kami jala engkau simpangkan hati kami setelah engkau hidayah kepada kami dan hibahkanlah dan berikanlah untuk kami dari sisimu uh, kasih sayang yang besar sehingga engkau adalah zat yang maha pemberi ya Allah ma'aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina ya Allah perbaikilah agama kami yang merupakan pegangan urusan kami pelin uh, yang jadi pegangan urusan kami perbaikilah dunia kami karena di dunia kami hidup perbaikilah akhirat kami karena akhirat adalah tempat kembali kami ya Allah jadikanlah kehidupan dan bertambahnya umur adalah tambahan bagi kami dalam segala kebaikan dan jadikanlah kematian adalah istirahat bagi kami dari segala kejelekan. Allahumma mazayyina e, bizinatil iman ya Allah ya, indahkanlah kami hiasilah kami dengan hiasan iman dan jadikanlah kami orang-orang yang memberi petunjuk dan mendapatkan petunjuk bukan orang yang sesat tidak pula menyesatkan Allah mahdina ya Allah berikan hidayah pada kami wahdibina ya, dan berilah hidayah dengan sebab kami wahdilana dan berikanlah hidayah untuk kami dan mudahkanlah hidayah untuk kami lapangkanlah dada kami untuk menerima kebaikan ya rabbal alamin wa ya rabb semesta alam Sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mendengar doa yaitu maksudnya mengabulkan doa wa anta ahlu roja ya, sesungguhnya engkau adalah zat yang layak untuk kami berharap padanya wa anta hasbuna engkau lah yang mencukupi kami wa ni'mal wakil dan engkau adalah sebaik-baik pelindung Ya, namun sebelum kita akhiri ada catatan kaki tadi di di awal pembahasan aslu sadis di awal sarah aslu sadis ada catatan kaki yang belum saya baca yaitu perkataan di catatan kaki perkataan Ibnu Qayyim qala ba'du salafi ada salah satu lama salaf yang mengatakan tidak Allah memerintahkan satu hal kecuali ada dua godaan setan badannya ya, boleh jadi godaan untuk tafrid ya, ceroboh watak eh, watakesir dan meremehkan wa ima dan boleh jadi godaan untuk melampaui batas dan hulu dan setan tidak peduli dengan cara apakah dari dua cara ini dhafara dia berhasil hmm. ya tentu keberhasilan melihat tipikal orangnya kalau orangnya adalah orang yang semangat agamanya bagus maka e, godaan yang paling sesat, yang paling tepat diajak untuk hulu. Diajak untuk berlebihan. Namun jika orangnya ya agak-agak cuek dengan agama, ya maka godaan yang paling tepat adalah ajakan untuk taksir, dan untuk seenaknya dan meremehkan. Jadi tergantung e, kecenderungan orangnya itu mana. maka mayoritas orang itu terpotong kecuali orang segelintir saja ter, terjumus dalam salah satu dari dua lembah ini, lembah kecerobohan atau lembah al-mujawaza melampaui batas, wa ta'at tidak melampaui batas. Wal qalil minhum jiddan. Sedikit sekali di antara mereka yang kokoh di atas jalan yang itulah jalan yang ditempuh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Kemudian ada satu catatan kaki panjang yang kemarin tidak kita baca atau belum saya baca berkenaan dengan masalah membangun uh, eh, yeah, yeah, membangun masjid di atas kubu, Berkenaan dengan ayat uh, Ya, ada orang yang berdalih untuk membuat bangunan di atas kubur dengan surat kahfi ayat 21. Ini, kalau di versi PDF halaman berapa? Hah? Catatan kakinya, kutipan perkataan saya Al-Albani. Ya, di versi huh? Huh? halaman 64. Ya, bisa kemudian yang nyimak eh, versi PDF bisa menyimak di halaman 64. Ini berkenaan dengan uh, membangun uh, membuat bangunan di atas kubur kemudian berdalih dengan Kahfi ayat 21. Maka ada kutipan perkataan Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah taala firatihi ketika beliau menyanggah subahat ini. Maka beliau katakan jawaban untuk dalih ini ada dari tiga sisi. Yang pertama, uh, eh, anas sahih yang benar yang paten dalam ilmu usul fikih bahasanya syariat umat sebelum kita bukanlah syariat kita. Karena dalil yang sangat banyak di antaranya sabda Nabi sallallahu aku diberi lima hal yang tidak diberi satupun para nabi sebelumku. Fadzakaraha maka kemudian beliau sebutkan dan poin yang terakhir para nabi diutus untuk kaumnya saja sedangkan aku diutus untuk semua manusia. Faidah tabayana hada maka jika jelas hal ini maka kita tidaklah mulzamin terikat untuk mengambil bima fil ayat isi ayat. Laukanat seandainya ayat itu menunjukkan bolehnya membangun masjid di atas kubur. Maka uh, karena maka hal itu adalah syariat untuk eh, umat sebelum kita. Ya, meskipun kalau poin ini ya ini debatable karena perbedaan uh, para ulama dalam masalah ya kaidah ini kaidahnya diperdebatkan ya, maka ini tentu jawaban yang kurang kuat sebenarnya hmm. kemudian yang kedua hab anggaplah bahasa yang benar adalah perkataan orang yang mengatakan syariat umat sebelum kita adalah syariat kita Fadhalika masrutun maka kaidah ini bersyarat menurut para ulama jika tidak terdapat dalam syariat kita hal yang menyelisihinya dan syaratnya tidak ada di sini karena hadis-hadis telah mutawatir berisi larangan membuat bangunan di atas kubur. Fadhalika dalilun maka ini adalah dalil bahasanya isi ayat bukanlah syariat kita. Dan jawaban yang ketiga Lanu salim kami tidaklah menerima kalau ayat itu tufidu menunjukkan bahasanya anadzalika hal itu membuat bangunan di atas kubur adalah syariat umat sebelum kita Ghayatu ma fiha karena maksimal isi ayat bahasanya sekelompok manusia mengatakan sungguh kami akan jadikan di atas kubur ya, di atas gua atau di atas kubur Ashabul Kahfi masjid masjid. Falaisa fihim, falaisa maka tidak ada pada ayat atas penegasan bahasanya orang yang mengucapkan kalimat ini adalah orang yang beriman. Wa alat taslim seandainya kita terima ini adalah ucapan orang yang beriman tidak ada pada ayat hal yang menunjukkan kalau mereka itu orang yang beriman yang saleh yang memegangi syariat seorang nabi yang diutus. Bal adzahir bahkan kemungkinan yang lebih mendekati adalah khilafu dalik menyelisih hal itu. Al-Hafidh Ibn Rajab di Fathul Bari ya, mengatakan dikutip dari Kawakib Ad-Durari Hadis uh, Allah melaknat Yahudi yang menjadikan kubur para nabi sebagai tempat ibadah. Maka dalam Al-Quranu, maka Al-Quran menunjukkan satu pesan semisal eh, kandungan hadis ini. Demikian kata Ibnu Rajab. Yaitu firman Allah Ta'ala tentang kisah Ashabul Kahfi. Ya, qala allatina ghalabu ala amrim lanattakhidanna alihim masjidah. Kata Ibnu Rajab, faja'ala itikhadal kuburi, maka Allah jadikan menjadikan kubur sebagai masjid, itu perbuatan orang yang ahlil ghalabah alal umuri. Orang yang ya, uh, orang yang menangan itu uh, eh, penguasa yang uh, tidak mempedulikan nasihat, saran dan yang lain. Wadali yushiru, maka itu mengisyaratkan dan menunjukkan bahasanya sandaran dari perbuatan ini menjadikan e, kubur sebagai masjid adalah al-qahara pemaksaan wal ghalabah dan e, pemaksaan watiba'ul hawa dan mengikuti hawa nafsu tidak mau mendapatkan masukan dan saran sehingga itu bukanlah perbuatan orang yang berilmu, orang yang memiliki keutamaan, orang yang membela apa yang Allah turunkan pada para rasul hidayah yang Allah turunkan pada para rasul. Demikian kutipan dari kitab Tahdhirus Sajid min Kubur Masajid karya Sa'al Albani dan itu dan perlu diketahui bahasanya buku ini adalah buku pertama karya Al Albani dalam sejarah beliau, dalam sejarah hidup beliau. Ya, demikian yang kita ya, baca, yang kita kaji. Eh, dari kitab Usul Sittah karya Syaikh Muhammad At-Tamimi rahimallahu taala dan penjelasan dari Syaikh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr hafizallahu taala. Mudah-mudahan apa yang kita baca, kita dengar, kita simak, kita kaji jadi ilmu yang bermanfaat, ya, meningkatkan ya, ilmu, meningkatkan iman, meningkatkan takwa, memberikan pencerahan bagi kita semua. Allahumma alimna ma yang fa'una wa fa'na bima 'allamtana. وزدنا علما وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا عن الحمدلillah rabbil alamin. Berapa? Amin. Ya, firman Allah di surat An-Nisa, jika berselisih tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Yang dimaksudkan adalah perselisihan dalam masalah agama, baik masalah kecil, masalah fikih, masalah akidah, atau masalah yang lainnya. Hah? Terus? Apakah kemudian guru ngaji harus bersanat eh, sampai Rasul? Apa yang di, eh, eh, maka eh, eh, tidak menjadi satu keharusan. Yang penting dia memang mumpuni kompeten di bidang di bidang yang mau kita pelajari. Dan terlebih, ter, terlebih lagi seandainya penanya tahu hakikat e, eh, bersanat ilmu sampai Rasul. Ini bahasanya ya, yaitu dengan satu metode yang disebut dengan ijazah. Dan ijazah itu tidak ada isinya. Tidak ada isinya. Karena di eh, di ijazah tersebut tidak ada kegiatan belajar. Tiba-tiba eh, kemudian seorang guru percaya dengan seseorang, kemudian dia katakan saya beri Anda ijazah untuk sekian ribu kitab yang saya riwayatkan ijazah ammah gitu. Tidak ada belajar, tidak ada mendengar, tidak ada meng, ya, mengkaji, tidak ada menyimak. Itu hakikat dari bersanat yang didengung-dengungkan oleh sebagian orang. Kecuali eh, ya, sanat yang kemudian bersanat yang itu betul-betul punya kualitas muatan ilmu adalah sanat Al-Quran. Sanat tajwid atau sanat Al-Quran itu pun nanti pakai ala the ala tariqati al-qura. karena nanti sanad Quran atau sanad tajwid itu nanti ada alat tariqatul qura, ada alat tariqatul muhaddisin. Metode ahli Quran dan metode ya, ahli hadis. Kalau metode ahli hadis ya juga tidak ada isinya. Orang punya sanat tufatul atfal atau sanat jazaria ya sekedar dapat ijazah gitu. Nih, namun tidak ada tidak ada tidak eh, ada muatan ilmunya. Ya, tapi kalau dia mengambil sanad tajwid eh, alat tarqatil qura, ah, di situ ada ada metode memang ada metode belajarnya. Ya, ringkasnya ada ya, tolak ukur kemudian guru ini ya, adalah orang yang kompeten, orang yang memang eh, kompeten di bidangnya. Ini, ya, baik dia punya sanat ataupun tanpa eh, tanpa punya sanat sampai nabi. Ya, dan ini satu hal yang uh, hubungan was-was dengan hulu, maka karena hulu berlebih-lebihan dalam uh, dalam uh, dalam uh, bergandengan niat dengan awal gerakan ya, atau berlebih-lebihan dalam masalah toharah maka akan menghasilkan was-was maka was-was buah dari hulu penyakit was-was buah dari hulu dan <clears throat> uh, terapi yang paling pokok adalah ilmu yang benar tentang hal yang diwaswaskan kemudian cuek masa bodoh dengan bisikan setan. Nah, Eh, konsep pokok tentang masalah ini eh, pemimpin yang wajib ditaati adalah pemimpin muslim wa ulil amri minkum sudah eh, sudah itu sudah kita jelaskan panjang lebar dan itu jadi materi pokok kajian kita bahkan jadi materi pokok maksud kajian kita ya. Adapun orang kafir maka jika dia adalah orang kafir maka tidak termasuk dalam ayat wa ulil amri mingkum maka tidak ada eh, tidak memiliki hak ketaatan dianatan karena faktor agama. Ya, boleh jadi ditaati aturannya karena dialah yang menguasai sebagaimana ketika ada seorang muslim atau minoritas kaum muslimin di negeri kafir. Bisa jadi ditaati dan diperhatikan aturan-aturannya dalam rangka supaya tidak punya masalah, tidak punya ribut dengan aparat dan dengan pihak-pihak yang berkait dalam rangka supaya mengamalkan uh, dalam rangka mengamalkan hadis Nabi la wala Jangan bikin masalah. Ya, kalau bisa dihindari tanpa masalah, kenapa bikin masalah? Nah, bukan karena punya hak uh, dianatan secara agama. Nah. Hmm. Eh, Allah ibarik fikum. Belajar intensif dan fokus pada uh, dua uh, satu atau dua ustadz tertentu apakah itu hulu jawabannya bukan jika maksudnya adalah karena lebih cocok dengan ustadz tertentu dia karena ustadz yang lainnya ngomongnya cepat dia tidak ya, bisa ngikuti namun kalau ustadz ini ustadz tertentu ini uh, dia cocok dia bisa menikmati kajiannya akhirnya dia fokus di ustadz tersebut maka tidak mengapa atau dia mau belajar pada dia mau fokus belajar di rentang waktu ini dia mau fokus belajar pada satu bidang dan ustadz ini memang ustadz A ini memang dia mau fokus belajar akidah dan ustadz ini memang eh, spesialisnya akidah maka selama rentang waktu ini dia cuma fokus dengan uh, uh, belajar ngaji langsung dengan beliau atau rekaman-rekaman kajian beliau Ya, tanpa kemudian merendahkan ustadz yang lainnya, tanpa meremehkan yang lainnya. Maka itu tidak mengapa. Ya, berlebihan itu manakala ada kemudian oh ustadz saya segalanya top, yang lainnya uh, jelek dan sebagainya.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 Satu ustadz